Ini menandakan pada kita maukifnya serupi jelas warahmatullah. Maukif orang tua kita itu jelas. Cuma kita aja nggak memperjelas diri itu aja. Kita aja nggak memperjelas diri kita tentang maukif kita kepada yang sudah dimokif oleh para ulama. Kita enggak.